Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita. di mana dengan nikmat dan karunia serta taufik dari Allah semata kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini majelis yang mubarakah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mereka duduk di majalisul ilm mendapatkan empat fadilah di antaranya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah Yang pertama nazalat alaihi musakina turun kepadanya as-sakinah yaitu makninatul qalb ketenangan hati. Yang kedua wa humur rahmah rahmah diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wahafat humul malaikah dan akan dikelilingi oleh para malaikat dan yang kelima adalah wa zakarahumullahu fiman indah Allah sebut-sebut orang tersebut di sisi makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih lagi ibadah amalan soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan yang kita berharap dengan sebab kemuliaan bulan Ramadan ini ibadah kita pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentunya hal tersebut hanyalah diberikan kepada orang-orang yang melakukannya dengan ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah taala. Oleh karena itu maka hendaknya kita sebelum melakukan segala bentuk amaliyah yang ada di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan hendaknya senantiasa untuk didasari dan dibarengi dengan keikhlasan niat kita semata-mata mencari wajah Allah taala. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah sebagaimana telah diterangkan disampaikan tadi bahwasanya tema yang akan kita ambil di pelajaran kita siang hari ini adalah membahas sekitar seputar pe, apa amalan i'tikaf di mana sebagaimana apa kita kita ketahui semuanya kita sekarang di hari yang ke-11 daripada bulan Ramadan yang menunjukkan semakin dekat dengan seper, yakni sepertiga daripada bulan Ramadan yang terakhir 10 terakhir bulan Ramadan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu contoh yang baik kepada kita dan perbuatan beliau adalah syariat bagi umat ini di mana beliau melakukan sebuah ibadah yang namanya i'tikaf dan hendaknya bagi seorang muslim Yang mau melakukan sebuah ibadah Adalah harus mendahulukan ilmu sebelum beramal Sebagaimana hal tersebut dinukilkan oleh al Bukhari Di dalam kitabul ilm Di dalam sahihnya Diberi bab Al-ilmu qoblal qawli wal amal Ilmu didahulukan sebelum berucap dan beramal Maka termasuk prinsip yang benar adalah seorang mendahulukan berilmu dahulu sebelum beramal. Maka kita mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa sedikit mengetahui, membekali diri kita sebelum melakukan amalan yang mulia tersebut dengan mempelajari hukum-hukum seputar amalan yang akan kita lakukan. Dan kita mengambil panduan yang akan kita gunakan adalah kita ambilkan dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram di dalam kitab Usyam kitab puasa dalam babul i'tikaf wa qiyamir Ramadan bab i'tikaf dan pelaksanaan sholat malam bulan Ramadan yang sudah ada pada sebagiannya fotokopiannya ya. Maka kita langsung masuk kepada bab tersebut. Kenapa atau sebelumnya kenapa kok kita dengan menggunakan panduan ini? Dikarenakan sudah menjadi hal yang tertancap pada hati seorang muslim yang senantiasa menginginkan dirinya di atas kebenaran adalah yang namanya sumber hukum Islam dan yang menjadi patokan sesuatu benar dan salah adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sehingga mereka selalu mengedepankan keduanya di atas segala-galanya tidak mendahulukan ucapan seorang pun di atas ucapan atau di atas ucapan Allah dan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam dan ucapan siapapun apabila menyelisihi Al-Quran dan Sunnah akan dia tolak. Namun di sana apabila ada pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dia laksanakan dengan sebab melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, bukan karena pendapat tersebut semata. Maka dikala Al-Quran dan Sunnah terjadi di sana beberapa pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda Maka mereka senantiasa merujuk kepada pemahaman manusia terbaik dari kalangan umat ini Yang paling mengetahui tentang maksud Dan arahan kemana Al-Quran tersebut yang dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad SAW Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga jadilah Pendapat ataupun ucapan para sahabat Ini menjadi hujjah Apabila memenuhi syarat-syaratnya yaitu apabila yang pertama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan yang kedua apabila tidak ada dinukilkan dari satu sahabat pun yang mengingkari ucapan tersebut sehingga ucapan sahabat menjadi hujah di sini al-Imam al hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala beliau sengaja mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjelaskan kepada umat ini tentang hukum-hukum agamanya agar mengikat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau kumpulkan dalam kitab Bulughul Maram ahaditsul ahkam hadis-hadis tentang hukum-hukum syariat sampailah kita pada babul i'tikaf yang ditulis oleh beliau An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Hadis yang pertama dalam bab ini yang ditulis nomor hadis 567. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Barang siapa Qawma Ramadana Yang Melaksanakan Qawma Ramadana Menghidupkan malam bulan Ramadan Kata Imamun Nawawi Rahimahullah Makna Qiyamun Ramadan Al-Muradubihi Salatu Tarawih Yang dimaui adalah melaksanakan Salat Tarawih Makna hadis ini Barang siapa yang melakukan Salat Tarawih di bulan Ramadan Ramadan imanan wahtisaban maf'ul li ajli disebabkan karena keimanan dan berharap pahala kepada Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh al-imam bukhari dan imam muslim Imam Bukhari mengeluarkan di pada jilid yang ketiga sesuai dengan takhrid yang ada di sini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam jilid yang ketiga 6 halaman 58 yang mana atau nomor hadisnya adalah nomor hadis 37 kemudian dikeluarkan pula oleh Al-Imam Muslim nomor hadis 759. Hadis ini ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah memberikan fawaid yang banyak kepada kita. Yang pertama adalah dorongan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk melakukan sholat taraweh di bulan Ramadan. Di mana beliau menganjurkan kepada umatnya dengan menjanjikan adanya pahala yang mulia, diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Yang kedua, faedah hadis ini bahwasanya di sana ada al-isyarah ila anna lil ikhlasi ta'siran fi thawab. Faedah yang kedua diambil dari ucapan imanan wahtisaba. Disebabkan karena keimanan dan berharap pahala. Maka di sana ada isyarat yang menunjukkan bahwasanya keikhlasan di dalam beramal memiliki faedah dan pengaruh yang sangat besar dalam pahala memperbesar pahala sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala rubba amalin saghirin ta'dhumuhu niyyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah betapa banyak amalan yang kecil sepele namun menjadi besar nilainya disebabkan karena niatan yang ikhlas dan sebaliknya amalan yang besar kadang menjadi kecil nilainya disebabkan karena niatan yang tidak ikhlas di sini Rasulullah ketika mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaba Orang yang melakukan sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan disebabkan karena iman, yaitu ikhlas. Karena Allah. Wahdi wahtisaba berharap pahala maka di sini menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang annahu la yahsulu thawab thawabal azim illa liman jama' baina wasfaini aliman wal ihtisab kata Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin di sini bahwasanya menunjukkan bahwasanya pahala yang dijanjikan setelahnya tidaklah bisa diraih kecuali kalau orang terkumpul padanya dua sifat yang disebutkan beriman dan ihtisab, berharap pahala. Orang sholat tarawih karena keimanan dan karena berharap pahala. Berarti keluar daripadanya dikarenakan kata Syekh rahimahullah taala di sana ada manusia yang mereka kadangkala melakukan sholat bukan karena ihtisab, bukan karena eh ihtisab, namun karena sekedar adat kebiasaan Melihat tetangganya dan teman-temannya melakukan sholat, dia pun sholat. Bukan karena dorongan iman dan berharap pahala. Maka hendaknya seorang muslim, kata beliau, dikala melakukan sebuah amalan harus memperhatikan tiga perkara. Nah, seorang muslim di dalam melakukan amalan harus memperhatikan tiga perkara. Baik itu berwudu, baik itu yang lainnya. lebih khusus ketika sholat tarawih. Yang pertama adalah intisalu amrillahi azza wajall dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah azza wajalla. Ini yang pertama. Yang kedua atau sini melaksanakan perintah Allah sehingga orang tersebut menyadari yang dia lakukan ini adalah perintah Allah. Sehingga dia hanya mengatakan sam'an wa ta'atan. Aku mendengar dan aku taat. Aku mendengar dan aku taat. Ini demikian. Yang kedua, yang harus dia perhatikanlah at-ta'asi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat malamnya kayak apa dan seterusnya, ya. Dan yang ketiga adalah al-ihtisab. Yaitu apa itu ihtisab? bahwasanya engkau falih tisab annal annal insan yahtasibu hadza 'ala Allah annahu ta'ala sawfa ya'juruhu 'ala hadza seorang tatkala melakukan amalan tadi dia meyakin bahwasanya Allah akan memberikan pahala kepadanya berharap dari Allah pahala berharap kepada Allah pahala maka hal yang ketiga ini banyak orang yang terlupakan kata Syekh. Banyak orang terlu, terlupakan. Kadang ya sudahlah, yang penting sholat taraweh Tidak berharap apa namanya tidak terpetik dalam hatinya untuk berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah hadis yang pertama. Dan sesungguhnya di sana masih banyak faedah-faedah yang lainnya. Namun di sini kata Syekh bahwasanya Fakiyamu Ramadan qad yakunu alal ada. Sebab kadangkala ada orang yang melakukan sholat taraweh sekedar hal yang merupakan adat kebiasaan dia. linsana insana yaro jironahu ashabahu yakumuna fayadhabu wa yakum. Kata beliau, dikarenakan seorang kadang melihat tetangganya, teman-temannya melakukan sholat taraweh. Akhirnya ikut-ikutan sekedar melakukan sholat taraweh. Bukan karena berharap pahala. Ya. Beda kalau orang berharap pahala. Sehingga di sini Rasulullah menjanjikan kalau orang tersebut melakukan sholat tarawih dengan dua sifat yang dipenuhi imanan, ikhlas dan juga mutaba'ah wahtisaban karena berharap pahala dari Allah ma taqaddama akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya doa atau dosa yang diampuni di sini adalah saghairudz dzunub. Bahwasanya yang diampuni ini mencakup saghairudz dzunub wal kabair dan juga dosa-dosa besar, dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Li umumi kolihi ma taqaddam berdasarkan ucapan beliau apa yang telah lalu. Ini yang dipilih oleh beliau Syekh Muhammad bin Soleh. Al-Utsaimin. Namun dikait sama beliau as-saghair wal kabair allati duna syirki. Naam. Dosa-dosa besar yang bukan atau yang di bawah derajat daripada kesyirikan. Ini keterangan beliau rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk pada hadis yang kedua. Qala rahimahullahu taala wan Aisyah radhiyallahu anha qalat dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay ashrul akhir min ramadana shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan ibu kaum mukminin. Semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu apabila telah masuk pada sepuluh yaitu sepuluh akhir daripada bulan Ramadan. Syadzami zarahu diterangkan makna syadzami zarahu ay di dalam taalik nomor dua, ai syadza izarahu wa huwa kinayah an, an, an syiddatit Di sini maksudnya mengencangkan izar sarungnya maknanya adalah di sini merupakan kinayah ungkapan tentang betapa sungguh-sungguhnya beliau beribadah. Di sana dibawakan oleh para ulama tentang makna syadza izzarahu. Memungkinkan di sana ada yang memaknakan syadza izzarahu ai i'tazala imraatihi, yaitu menjauh dari istri-istrinya. Di 10 akhir bulan Ramadan, beliau menjauh dari istri-istrinya di malam harinya. Dalam keadaan itu adalah waktu yang halal bagi mereka. nah, waktu yang halal bagi mereka untuk berkumpul dengan istri-istri mereka namun dijauhi dan makna yang kedua adalah ini syiddatut ta'abbud beliau itu ijtihada wa yazidu bil yaitu bersungguh-sungguh dan meningkatkan kesungguh-sungguhannya dan makna yang ketiga memungkinkan dua-duanya dan semua makna ini memungkinkan artinya sekaligus menjauh dari istrinya karena disibukkan dengan ibadah sehingga makna hadis adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah masuk 10 akhir bulan Ramadan semakin bersungguh-sungguh di dalam beribadah dan menjauhi istri istrinya. Wa lailahu dan beliau menghidupkan malamnya. Wa ahlahu dan membangunkan istri-istri beliau. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim di mana Al-Imamul Bukhari mengeluarkan hadis ini di nomor hadis 2024 dan Muslim di nomor hadis 1174. Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin. Kata beliau, makna syadda mi'zarahu ay lam yujami'an nisa bal ya'tazilin nisa. Ya bahwasanya makna dari syadza Zarahuk beliau tidak melakukan hubungan dengan istri-istrinya ya. bahkan beliau menjauhinya bahkan beliau menja menjauhinya dikarenakan ibadah karena termasuk adat kebiasaan anal insana idza arada alau azala izar dikarenakan seorang kalau dia itu mau mendatangi istri-istrinya azal al izar menanggalkan sarungnya fayakunul mana annahu la ya'ti nisa sehingga tatkala beliau mengencangkan sarungnya makanya menjauhi dari istri-istrinya pada 10 akhir bulan Ramadan ini demikian sehingga dari dari hadis ini bisa diambil beberapa faedah yang pertama adalah hendaknya seorang di dalam sepuluh akhir bulan Ramadan semakin bersemangat meningkatkan kesemangatan ibadahnya. Ini yang pertama. Kemudian faedah yang kedua merupakan di sana ada keutamaan sepuluh akhir bulan Ramadan. Dikarenakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkhususkan sepuluh akhir bulan Ramadan dengan menghidupkan malamnya. Dan yang ketiga bahwasanya termasuk disyariatkan dan boleh bagi seseorang untuk menghidupkan malam dengan ibadah semalam suntuk. Dengan ibadah semalam suntuk. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam di bulan Ramadan. Semalam suntuk boleh? Boleh. Mulai dari ba'dal isya berdiri menuju sholat taraweh membaca suratan yang panjang sampai dengan menjelang sahur 6 boleh semalam suntuk namun Syekh Ibn Salil Uthamin menerangkan di sana yang seperti itu kalau disetujui oleh para makmumin para mak makmum tidak memberatkan ya hal ini pernah dipraktekkan di beberapa tempat jadi kalau dihabiskan satu malam dengan bacaan yang tartil dan mutadabbir memperhatikan dan lah ayat-ayatnya hampir 10 juz. Hampir 10 juz. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, "La yazidu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakatan." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah salat malam baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan 11 rakaat. 11 rakaat, rakaat. Sehingga beliau Misalnya di sini disyariatkan menghidupkan malam semalam suntuk itu boleh, ya. Namun dengan catatan tadi, dengan catatan tidak memberatkan makmumin. Kalau sholatnya berjamaah, kalau sholat sendirian silahkan. Sholat sendirian silahkan. Namun kalau dia sebagai imam dengan catatan tidak memberatkan mak makmum. Nah ini demikian. Sehingga di sini dibolehkan yang seperti ini, ya yang diingkari tatkala memberatkan mak makmum. Kemudian yang ketiga, faedah hadis ini menunjukkan bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajun ilal amali sholih. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga masih butuh melakukan amalan soleh. Nah, Nabi sebagai manusia terbaik manusia yang paling bertakwa kepada Allah bahkan orang yang pertama masuk surga ini masih butuh di dunia ini membutuhkan beramal soleh sehingga di dalam hadis ini ada bantahan bagi mereka ahlu tasawuf orang-orang sufiyin yang mengatakan saya telah sampai derajat ma'rifat ataupun hakikat terlepas dariku amalan-amalan syariat nah lihatlah Nabi SAW manusia terbaik lihatlah beliau orang yang paling bertakwa yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lewat bahkan yang akan datang sudah diam diampuni masih melakukan amalan soleh sehingga dusta kalau mereka menyatakan saya cinta dan mengikuti Nabi. Nah, barokallahu fikum. Kemudian di sini faida berikutnya ketika beliau menyatakan wa ah wa ahlahu maka disyariatkan pula di sini boleh bagi seorang suami atau kepala rumah tangga di sepuluh akhir bulan Ramadan membangunkan keluarga mereka yang sedang tidur menghidupkan mah malamnya menghidupkan mah malam kenapa demikian dikarenakan sepuluh malam akhir bulan Ramadan inilah merupakan malam yang afdol yang mulia ya, sehingga diharapkan dengan demikian mereka mendapatkan kemuliaan pula ini mungkin cukup tentang hadis ini kemudian hadis berikutnya bahwasanya wa anha radhiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful ashral awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah thumma takafa azwa azwajuhu min ba'dihi muttafaqun alaih diterangkan oleh beliau masih dari jalan Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yaktakifu asral awakhir beliau melakukan iktikaf di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan kemudian iktikaf 10 terakhir bulan Ramadan hatta tawaffahu sehingga beliau meninggal sehingga Allah wafatkan beliau alaihi salatu wassalam. thumma takafa azwajuhu min ba'dihi kemudian para istri-istri beliau ini melakukan i'tikaf sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadis ini muttafaqun alaih makna muttafaqun alaih disepakati atas kesohihannya yang ini kalau dimutlakan muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama. Dari sahabat yang sama. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari hadis ini di nomor hadis 2026 dan Muslim mengeluarkannya di nomor hadis 1172. Di dalam hadis ini karena Nabi sallallahu anna Nabi kana ya'takifu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu Kana ya'takifu. Kana fi'il madhi. Datang setelahnya fi'il mudhari. Maka di dalam kaidah usul fikih tatkala yang demikian kalau memang khabarnya fi'il mudhari dalat alal istimrari ghaliban lada iman. bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya ini dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan namun tidak selama-lamanya ya berkesinambungan artinya besoknya lagi besoknya lagi ya, demikian ya berkesinambungan nah, ini demikian diterangkan Syekh Nusal Utsaimin demikian sehingga boleh kadangkala tidak melakukannya karena bukan selama-lamanya mesti seperti itu namun terus-menerus beliau melakukannya yang nah, demikian ini yang pertama kemudian beliau melakukan ya'takiful asyral awakhir berarti beliau melakukan i'tikaf apa itu i'tikaf Iktikaf secara bahasa adalah luzumu syai. Iktikaf secara bahasa bahasa adalah luzumu syai. Yaitu orang tersebut netap sudah. Netap artinya demikian. Netap diam di situ, ya, diam di situ. Sebagaimana hal tersebut dahulu dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Di mana mereka juga melakukan iktikaf, ya, melakukan iktikaf. Namun setelah adanya syariat Islam ini tidaklah disyariatkan kecuali di masjid. Nah, ini etikaf, ya etikaf. Kemudian diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah tentang i'tikaf. Maka beliau menerangkan di dalam beberapa fatwanya dan juga kitab-kitabnya bahwa i'tikaf adalah luzumul masjid li ta'atillahi azza wa jalla ta'abbudan lahu wa taqarruban ilaihi wa tafarruqan li ibadatihi bahwasanya i'tikaf maknanya adalah seorang tetap tinggal di masjid menetap di masjid dalam rangka untuk ketaatan melakukan ketaatan kepada Allah azza wa jalla dan beribadah kepadanya wa ilaihi dan mendekatkan diri kepada Allah dan watafarukan lil ibadah mengkonsentrasikan dirinya untuk beribadah inilah yang namanya i'tikaf seorang menetap di masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah beribadah kepadanya mendekatkan diri kepadanya serta mengkonsentrasikan diri untuk beribadah Inilah i'tikaf yang disyariatkan. Berbeda dengan bukan maknanya seperti yang dilakukan jamaah atau tablik tinggal di masjid. Karena i'tikaf di sana ada syarat dan rukun-rukunnya. Di antara syaratnya tidaklah keluar dari masjid kecuali untuk keperluan yang sifatnya darurat. Adapun mereka tinggal di masjid, kepengin keluar khuruj dakwah, khuruj dakwah. Maka bukan i'tikaf yang seperti ini ya sehingga jangan disalahpahami kalau ada orang melakukan iktikaf di masjid berarti sama dengan jamaah tablik tidak ya tidak sama sebab kalau orang yang baru-baru menilai kadangkala keliru wah sama kok pakaiannya sama jenggotnya sama juga semuanya hampir sama tentu berbeda amalan iktikaf dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam khurujnya mereka tidak ada dalil satupun dari Al-Quran ataupun Sunnah ya sehingga berbeda dari awalnya sudah berbeda sampai akhirnya juga berbeda barakallahu fikum yang didakwakan oleh Rasulullah tauhid yang didakwakan mereka adalah tablidun nas pembodohan terhadap manusia tidak mengenal tauhid berbeda ya dari awal berbeda sampai akhirnya juga berbeda. Kembali ke sini i'tikaf. Barakallahu fiik. Nah, sekarang i'tikaf maknanya secara pengertian syariat adalah luzumul masjid li taatillahi ta'abudan lahu wa taqarruban lahu wa tafarruqan lil ibadah. Adalah seorang menetap di masjid dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah, beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dan mengkonsentrasikan untuk ibadah. Nah, ini demikian. Adapun syarat-syaratnya diterangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah wa syurutuhu fahiya syurutu baqiyatil ibadah. Syaratnya adalah sama seperti syarat-syarat ibadah yang lainnya. Harus Islam satu. Yang kedua berakal sehat. Yang ketiga yasihu min ghairil balik. Hanya saja di sini sah dilakukan oleh anak yang belum balik. Anak yang belum balik mau itikaf, sah itikafnya. Wayasifu wayasihu min dzakari wa minal unsa. Boleh pula dilakukan oleh laki-laki maupun wanita. Wayasihu bila saumin dan sah itikaf tersebut tanpa harus puasa. Ya. Tidak harus orang yang sedang berpuasa yang itikaf karena puasa bukanlah syarat. Kemudian wayasihu fi kulli masjid. Dilakukannya di sini di masjid. Ya. Di masjid. Di mas masjid. Ini demikian, dilakukan di masjid. Bukan di rumah. Ya. Sehingga ucapan di sini dari definisi etikaf luzumul masjid li taatillah, seorang tinggal di masjid, menetap di masjid dalam rangka berbuat taat kepada Allah, keluar daripadanya orang yang melakukan etikaf di rumah atau di kantor atau di jalan-jalan. Ini keluar, bukan etikaf namanya, ya. Walaupun mereka membaca Al-Qur'an di rumah, melakukan ketaatan kepada namanya Allah, namanya bukan etikaf. Li taatillah berarti keluar di sana orang tinggal di masjid bukan untuk berbuat taat dan bukan untuk beribadah. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menerangkan tentang keprihatinan di mana kebanyakan manusia fi yauminal hadir di hari kita sekarang ini mereka beriktikaf kemudian membuat tenda kemudian yazuruhu aqaribuhu wa asdiqauhu yatahaddatsuna ya maka datang mengunjunginya saudara-saudaranya, teman-temannya, mereka bercerita di situ ngalor ngidul enggak jelas. Ya, ini nanti dalam ada pada iktikaf kita terangkan. Kenapa? Karena itikaf itu tabarrukan lil ibadah, mengkonsentrasikan diri untuk ibadah. Ya, ini demikian. Ya, ini itikaf. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan itikaf di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka ucapan beliau atau di sini pernyataan di dalam hadis fi ashril awakhir min Ramadan di 10 akhir ya ashrul awakhir min Ramadan 10 akhir bulan Ramadan hatta tawaffahullah diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah sekarang lima dari iktikaf bi asil awakhir kenapa i'tikaf kok dilakukan di 10 akhir bulan Ramadan padahal dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melakukan i'tikaf dalam satu riwayat sebulan penuh sebulan pen penuh Kemudian pernah juga melakukannya tidak sebulan penuh. Namun kata Syekh beliau di sini falamma ulima oh, kalau di sini dalam rangka apa? Dikarenakan sepuluh akhir bulan Ramadan tolaban Lailatul qadar. Inilah tujuan daripada etikaf, Maksud etikaf. Tujuannya adalah dalam rangka iltimas Lailatul Qadar. Berharap supaya kita ketika malam Lailatul Qadar kita betul-betul dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita mengetahui Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Sehingga berharap mudah-mudahan yang satu ini dengan keikhlasan dan harapan pahala kepada Allah nilai ibadah yang dilakukan lebih baik daripada seribu ma malam. Ini demikian, tujuannya demikian. Maka kata Syekh, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yatakafa awwala ma'takafal ashrul awal. Kata beliau, adalah Nabi dahulu pertama kali melakukan i'tikaf di 10 awal bulan Ramadan. Kemudian di 10 pertengahan karena beliau menginginkan yuridu Lailatul Qadar, menginginkan Lailatul Qadar. Hatta qila sehingga dikatakan kepada beliau diberikan wahyu. Inna Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sebuah hadis yang sahih dalam sahihnya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu keluar kepada para sahabat liyukhbirakum an lailatul qadar untuk memberitahukan kapan tepatnya Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulanun ternyata bercerai bertikai berdebat antara fulan dengan fulan. Maka Rasulullah mengatakan Akhruj kharajtu liukhbirakum ukhbirakum Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun fa fulanun farufi'at. Aku mau aku keluar ingin memberitahukan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Ternyata bertikai antara satu dengan yang lainnya di antara kalian. Maka akhirnya diangkatlah pengetahuan tersebut. Warju an yakuna khairul lakum. Namun aku berharap ini menjadi kebaikan bagi kalian. Maka Rasul mengatakan fal tamisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Maka carilah Lailatul Qadar itu 10 akhir bulan Ramadan. Ya, kebaikan bagi kita sehingga bersungguh-sungguh di 10 akhir bulan Ramadan. Sehingga beliau melakukan iktikaf. Namanya iktikaf di sepuluh akhir bulan Ramadan. Hingga dikatakan Lailatul Qadar sepuluh akhir bulan Ramadan fastamaru ala tikaf al ashral awakhir faqat raja'a Lailatul Qadar ya. Maka beliau setelah diberitahukan ternyata etik eh, Lailatul Qadar itu 10 akhir bulan Ramadan, akhirnya beliau meneruskan yang namanya itikaf hanya di 10 akhir saja. Di 10 akhir saja. Dalam rangka berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maknanya orang tersebut dalam keadaan beribadah ketika malam Lailatul Qadar. Demikian. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terjadi perbedaan pendapat Apakah yang mendapatkan pahala lebih baik dari 10 bulan itu khusus orang yang mengetahui sekarang malam, malam Lailatul Qadar atau semua yang beribadah di malam itu? Maknanya seorang sholat maghrib Aisyah, tarawih. Dia tidak peduli Lailatul Qadar atau tidak, yang penting sholat. Demikian ya. Yang satu mencari, lihat tanda-tandanya. Wah, ini Lailatul Qadar ini kalau begitu semakin semangat Saya mau baca satu juz satu rokaat Malam Lailatul Qadar ya. Boleh nggak seperti ini? Boleh Jawabannya boleh ya. Kalau berjamaah bagaimana? Kalau tidak memberatkan mak makmum Demikian ya Ini boleh sepakat semuanya Sepakat sudah nggak apa-apa Bahkan kata para sahabat Hatta ya hatta Ahadun minna yasta'inu bil aso. Sampai-sampai salah seorang di antara kami untuk menahan berdiri harus bersandar dengan tongkat. Ya karena tadi artinya karena bersungguh-sungguh dalam berharap Lailatul Qadar. Ini demikian. Barakallahu fikum. Ini boleh kalau ya. Barakallahu fik. Nah, ini demikian. Apakah yang mendapatkan itu yang khusus? Pendapat kedua yang khusus yang mengetahui saja. Namun wallahu taala alam bisawab itu adalah umum. Halo umum. Sehingga hendaknya kita semakin meningkatkan kualitas dan juga meningkatkan kuantitas ibadah kita. Kualitasnya semakin bagus. Ketika sholat kekhusyuan, panjangnya bacaan, tumak ninahnya semakin dijaga. Kuantitasnya, perbanyak bacaan Al-Quran, perbanyak zikir kepada Allah, sodakoh dan lain sebagainya di sepuluh akhir bulan Ramadan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Ini demikian. Sehingga di sini beliau hatta tawaffahullah sampai dengan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istri-istrinya beriktikaf setelah beliau. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Jadi syarat iktikaf yang pertama tadi sebagaimana syarat yang lainnya, muslim, berakal sehat ditambahkan adalah harus di masjid masjid. Syaratnya harus di masjid. Harus di masjid. Barakallahu fikum. Ini demikian, harus di masjid. Bahwasanya beliau melakukannya di masjid. Sebagaimana yang akan datang. Wanha dan Nabi dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Di sini qalat berkata Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayataqifa shalal fajra thumma dakhala mu'takafahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak i'tikaf maka beliau salat fajar, salat subuh. Kemudian baru masuk mu'takafnya beliau. I'tikaf perbuatan. Orang yang melakukan namanya mu'takif, dikasrohkan. Mu'takif namanya orang yang melakukan i'tikaf tempat yang kita tempati terus di situ yang mungkin kita akan buat tenda seandainya mau bikin tenda ini namanya mu'takaf difathahkan bedanya ya mu'takif orang yang melakukan i'tikaf mu'takaf tempat kita beriktikaf ini demikian di sini Aisyah mengatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mau beriktikaf maka beliau sholat fajar dahulu Kemudian setelah itu baru masuk muktakafnya. Tempat itikafnya. Ini merupakan pembahasan kapankah seorang yang mau itikaf 10 akhir bulan Ramadan masuknya itu mulai kapan? Apakah di pagi hari tanggal 21 setelah sholat subuh atau pada awal tanggal 21 yaitu ketika terbenam matahari tanggal 20 Ramadan. Kalau sekarang gampangnya apakah nanti hari Selasa malam kita masuk karena itu sudah malam 21 atau hari Rabu pagi pada subuh kita masuk. Terjadi perselisihan di antara para ulama. Namun Asy Muhammad bin Shalal utsaimin rahimahullah menerangkan di sana adalah ada tariqatul jama' memungkinkan untuk kita menjama' bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wa alihi wasallam karena hitungan komariah yang namanya hari hitungannya itu mulai terbenam mata matahari sehingga malam 21 ini sudah masuk tanggal 21 demikian sehingga kata beliau maka hendaknya seorang masuk ke masjid masuk ke masjid yang dia akan melakukan iktikaf di dalamnya itu pada malam yang ke-21 Sebelum terbenam matahari masuk ke masjid Jadi terbenam matahari sudah di masjid Dia mau etika Kemudian Dia melakukan aktivitas bersama manusia Seperti itu Mau sholat Dia Mau taraweh berjamaah Itu afdol Mau sendirian juga tidak mengapa Karena sholat berjamaah Taraweh hukumnya sunnah bukan wajib. Berbeda kalau sholat fardu. Kalau sholat fardu berjamaah wajib. Yang demikian. Maka boleh dia sholat bersendirian atau boleh pula dia sholat berjamaah. Namun kalau dia berjamaah bersama imam mendapatkan pahala yang lebih kutibalahu sholatul laylah. dituliskan pahala semalam suntuk semalam sun suntuk maka dia masuk ke masjid kemudian setelah itu masuk ke mu'takafnya ke tempat yang akan dia di situ terus ini adalah setelah sholat subuh menerangkan hadis ini dicamakan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan yang lain bahwasanya masuk dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan sehingga tidak ada muskil tidak ada kesusahan kemudian hadis berikutnya Wanha radhiyallahu anha qalat masih dari Aisyah radhiyallahu anha Beliau menyatakan bahwasanya mana in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alayya la yadkhulu alayya la yadkhulu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulu al baita illa li hajatin idza kana mu'takifan kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah ya, beliau ingkana, pernah beliau menjulurkan, mengeluarkan kepalanya di mana rumah Nabi itu persis di samping masjid. Di samping mas, masjid. Jendela terbuka, keluar langsung kamarnya Aisyah. Beliau menjulurkan kepalanya keluar langsung di kamarnya Aisyah. Maka Aisyah mengeramasinya. ciluhu maka aku dandani rambutnya Nabi. Disisir ya didandani demikian. Ya. Kemudian kata beliau adalah beliau layat khulul baita, tidak masuk ke rumah, tidak pulang ke rumah walaupun dekat. Tidak pulang ke rumah illa hajah kecuali untuk kebutuhan yang memang harus. Kebutuhan yang mendesak. Ini demikian. Idza kana mu'takifan kalau dalam keadaan sebagai seorang yang beriktikaf. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah lafaz Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang adab-adab yang dilakukan oleh seorang yang beriktikaf. Adab yang dilakukan oleh orang yang beriktikaf. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang beriktikaf? Nah, enam, maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang hal-hal yang disunahkan bagi orang yang beriktikaf atau nanti ya di sini yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan nam kepalanya kata Aisyah ke Aisyah dan adalah beliau tidaklah masuk ke rumah kecuali karena kebutuhan tidaklah keluar rumah berarti hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang yang beriktikaf adalah supaya dia tidak keluar dari mu'takafnya ya ini kecuali untuk perkara yang memang dibutuhkan. Dibutuhkan yang sangat. Dan keluarnya orang yang i'tikaf dibagi oleh Syekh Utsaimin menjadi tiga. Yang pertama adalah ayakuna khurujan lima yunaf lima yunafil i'tikaf. Orang tersebut keluar dalam rangka untuk hal yang bisa membatalkan i'tikaf. Apa yang membatalkan etikaf? Di antaranya adalah keluar dalam rangka untuk bergabung dengan istrinya. Ya, difahami Allah ya. Bergabung dengan istrinya, berhubungan dengan istrinya. Maka ini membatalkan etikafnya. Allah taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Janganlah engkau berhubungan dengan istrimu dalam keadaan engkau beretikaf di mas masjid. Ini keluar mungkin lama karena tabiat seorang manusia lebih-lebih dekat ini tidak ingin jauh dari istri ini keluar maka batal etikafnya yang kedua keluar dalam rangka urusan duniawi yang tidak ada kaitan sama sekali dengan etikaf dia keluar walaupun di luar masjid lumayanlah dodolan dulu sebentar ya ada yang beli dan sebagainya kan sebentar cuma 10 atau 15 menit ya namun batal tikaf diantaranya ya sehingga di sini keluar yang pertama keluar dengan melakukan hal-hal yang membatalkan tikaf seperti tadi fahadal khuruj maka keluar ini la yajuzu tidak boleh dilakukan ketika dia beriktikaf wa huwa mubtilun lil i'tikaf maka ini membatalkan iktikaf. Sama saja dia istirahat sebelumnya atau tidak istirahat. Istirahat maknanya ya Allah saya dia tujuan sudah saya mau etikaf tapi nanti kalau sudah dapur nggak ngebul saya mau keluar sebentar jualan ini istirahat namanya ya nanti saya kembali lagi ini istirahat ini tetap tidak sah istirahat yang dibolehkan nanti dalam bab melakukan ketaatan kepada Allah ya dalam bab ketaatan kepada Allah akan diterangkan oleh beliau maka ini membatalkan etikafnya kalau batal bagaimana harus mengkotong enggak tidak kalau dia mau masuk lagi berarti dimulai dari baru ya niatan yang baru artinya dia beriktikaf bukan iktikaf 10 hari terakhir namun cuma dapat beberapa harinya saja ini demikian yang kedua min khurujil mu'takifi an yakhruja li amrin la budda lahu minhu keluar dalam rangka untuk perkara yang memang harus dia lakukan seperti il hajah harus buang haja nggak mungkin nggak ada WC kamar mandi di dalam mas masjid dia harus keluar di luar mas masjid maka ini tidak apa-apa ataupun pula ini demikian pula wa ma asbadzalika minal umur ya dan yang semisalnya dari perkara yang memang harus seperti kal khuruj lil akli aw syurbi idza lam yakun lahu man yati bihi keluar untuk makan atau minum makan dan minum keluar terpaksa kalau tidak ada yang bisa membawakan kepadanya namun walhamdulillah dengan adanya ta'awun dari para ikhwah orang-orang yang beritikaf mudah sudah makan, tersedia, demikian ya. Kalau tidak mampu, seandainya dia keluar beli makan seperlunya. Karena harus keluar, maka tidak membatalkan e, etikafnya. Dengan catatan kalau tidak ada yang bisa mendatangkan. Ini demikian. Kemudian yang ketiga, keluar yang tidak meniadakan, tidak membatalkan etikafnya. Namun bukan perkara yang harus yaitu di sini dicontohkan mislu khuruj li'iyadatil marid au ziyaratil qarib wa ma asbaha dzalika min mimma huwa ta'at. Keluar dalam rangka untuk ketaatan. Mengunjungi orang yang sakit, menyolati jenazah ataupun juga menyambung tali silaturahmi. Ini untuk ketaatan yang demikian. Dia keluar. Maka ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, wa inistarata inda dukhuli atau inda bid'il i'tikaf ketika dia mempersyaratkan fitida itikafihi dalam permulaan itikafnya dengan dia mengatakan kalau nanti ada saudaraku yang sakit aku mau menjenguknya ya saya nanti itikaf nanti kalau nanti ada saudaraku yang sakit aku akan menjenguknya atau kalau ada jenazah aku akan menyolatinya. Seperti ini, maka ini tidak apa-apa. Namun sesuai dengan kebutuhan tok. Menjenguk sakit gimana sakit apa? Sakit mah parah ya. Gimana katanya sekarang? Oh sudah mendingan ya sudah. Syafaqallah tahur insyaallah langsung balik. Ya. Paham di sini? Tidak terus berpanjang-panjangan, oh tak pijati dulu ya. Terus dilulur dulu ya, otak oh, carikan obat dan sebagainya. Ini tidak, ya. Ada paham di sini ya? Artinya ya, seperlunya. Mau sholat jenazah? Ya sudah, sholat jenazah Allahu Akbar, Assalamualaikum, sudah selesai. Pulang ke itikaf. Ini dengan syarat kalau dia istirahat. Kalau tidak, batal itikafnya. Kalau tidak berarti batal itikafnya. Ini tiga jenis keluarnya orang yang beretikaf. Dari mu'takafnya. Ya. Tiga perkara. Kemudian, kita masuk hadis berikutnya. Wa anha qalat Tayyib, Lima menit lagi. Allah mustahil. Dipahami ya? Sini wa anha qalat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sunnatu 'alal mu'takif alla ya'uda maridan wa la yashhada janazatan wa la yamussa imra'atan wa la yubashiraha wa la yakhruju li hajatin illa lima la minhu." Wa la illa bisawm wala tikafa illa fil masjidil jam fi masjidin jami' rawahu Abu Dawud wala ba'sa bi rijalihi illa an rajih waqfahu waqfu waqfu akhiri kata beliau dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan bahwasanya tidak bahwasanya yang sunnah untuk dilakukan oleh orang yang iktikaf adalah yang pertama tidak menjenguk orang yang sakit sudah disinggung tadi. Tidak menjenguk orang yang sakit dan tidak menghadiri jenazah, menyolatinya tidak. Wa dan tidak berhubungan dengan wanita. Ya, dan tidak melakukan hubungan intim dengan wanita juga. Wala dan tidaklah keluar kecuali untuk keperluan yang memang harus dilakukan. Ya, illa lima la buddalahu minhu kecuali dalam perkara yang memang ha, harus ini sudah dibahas tadi ya di atas kemudian pernyataan itu dan tidak ada iktikaf illa bisawum ini pernyataan ini bukanlah syarat bukanlah syarat sehingga iktikaf tidaklah disyaratkan orangnya harus berpuasa yang tidak berpuasa sah sah Loh bagaimana itu? Contohnya orang tersebut sakit. Namun dia menginginkan untuk iktikaf. Dan ternyata tidak membahayakan penyakitnya, iktikafnya tadi. Pengobatannya bisa dilakukan ya karena obat pil, ya misalnya itu ya. Minum pil. Orangnya sakit apa? Sakit gula, komplikasi ginjal, komplikasi yang lainnya. Lemah memang orangnya. Puasa tidak mampu namun saya kependek iktikaf, boleh enggak Boleh. Obatnya dibawa, makanannya disiapkan di situ. Paham di sini? Boleh iktikaf. Nah, maknanya demikian ya. Adapun di sini Aisyah radhiyallahu anha menyatakan la ittikafa illa bisawm, yang rajin adalah waqaf. Hanya ucapan beliau Aisyah yaitu waqaf sampai kepada Aisyah saja sanatnya, tidak sampai kepada Nabi. Ini dan sini kalau seandainya kita katakan sohi, maka maksudnya itikaf itu yang ditekankan adalah di bulan Ramadan. Yang hendaknya dilakukan oleh orang yang dia itu berpuasa di bulan Ramadan. Ini demikian. Jadi bukanlah syarat. Wala tikafa illa fi masjidin jami' dan tidak ada itikaf kecuali di masjid yang jami', masjid yang di sana diselenggarakan sholat berjamaah dan juga diselenggarakan sholat Jumat. Sholat Jum Jumat. Kenapa demikian? Dikarenakan hal tersebut tidak menjadikan orang yang beriktikaf kalau datang hari Jumat karena 10 hari. Dimulai dari hari apapun mesti mendapatkan sholat Jumat. Maka dia apa namanya tidak harus keluar dari masjid tersebut. Terjadi perselisihan di antara para ulama apakah iktikaf itu boleh dilakukan di masjid manapun atau khusus masjid salas. Datang hadis riwayat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan la tashuddu rihal alau la tikafa illa ila salas illa ila illa illa fi salasatil masajid. Tidaklah ada iktikaf kecuali di tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Hadis ini diperselisihkan antara kesohihan atau hasan dan juga kedaifannya. Sebagian ulama seperti asy Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini muhtajun bi, sahih atau dijadikan hujah. Sehingga beliau berpendapat tidak ada tidak boleh itikaf kecuali di masjid yang tiga ini. Di lainnya tidak sah. Demikian demikian. Adapun yang lainnya memandang hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Hudzaifah keliru sehingga hadis ini tidaklah bukanlah pernyataan Nabi. Ya. Sehingga mereka berpendapat dengan keumuman ayat. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan kau sedang beriktikaf di masjid-masjid. Berarti masjid dimanapun yang di sana dikatakan mas masjid. Sah untuk beriktikaf. Hanya saja yang paling afdol dan yang paling sempurna di tiga masjid tadi. Nah, dan ini yang dipegang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan juga Syekh Mukbil rahimahullah dan juga yang lainnya termasuk Al-Imamul Bukhari. Nah, ini pendapat yang kuat dan lebih mudah untuk dilakukan. Ya. Dan masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini Etikaf dilakukan hendaknya di masjid yang dilaksanakan sholat Jumat di dalamnya. Ya. Kemudian dengan pendeknya waktu kita cepatkan kita mengakhiri dengan hadis yang berikutnya. Nah, Wan ibn Abbasin radhiyallahu anhuma dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi saw bersabda laisa 'alal mu'taqifi siyamun illa an taj'alahu 'ala nafsihi rawahu Daruqutni wal Hakim wa rajih waqfuhu aidha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menyatakan Rasulullah bersabda, "Tidaklah ada kewajiban atas seorang yang beriktikaf untuk berpuasa kecuali kalau dia menjadikannya itu wajib atas dirinya." Nah, ini ketika iktikaf di luar bulan Ramadan. Sehingga iktikaf tidaklah khusus dilakukan di bulan Ramadan. Nah, kalau tadi dibawa itu adalah dilakukan bulan Ramadan. Tidak ada kewajiban bagi seorang yang itikaf harus berpu berpuasa kecuali kalau dia mewajibkan atas dirinya yang disebut kalau itu nazar. Ya. Maka di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah berarti itikaf ada dua. Ada dua macam. Yang pertama itikaf yang wajib yaitu itikaf yang terkait dengan nazar. Saya mau itikaf di masjid, maka wajib baginya untuk itikaf selama tidak ada kemaksiatan yang lainnya ya larangan yang lainnya seperti dia tasyuddur rihal saya mau etikaf di Masjid Sunan Kudus karena di sana lebih afdol haram hukumnya la tasyuddur rihal ila ila salati masajid tidak boleh dia melakukan perjalanan dalam rangka meyakini tempat itu lebih afdol kecuali ketika mas masjid ya ini demikian ya tidak boleh nah, demikian walaupun sudah nazar dia bayar nazarnya dendanya dengan membayar kafarah memberikan makan 10 orang miskin atau puasa tiga hari nanti kalau dia tidak mampu kemudian yang kedua etikaf yang itu sunnah yang sunnah yaitu yang dilakukan oleh seorang muslim menetap di masjid dalam rangka untuk takarub kepada Allah dan yang paling ditekankan dan yang paling afdol adalah 10 akhir bulan Ramadan para ulama mereka membahas tentang kadar minimal seorang beriktikaf. Itu kapan atau berapa lamanya? Sebagian menyatakan 10 bulan Ramadan, sebagian menyatakan sehari semalam, sebagian lagi menyatakan walaupun sesaat. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengisyaratkan di sana yang paling minimalnya sehari semalam. Adapun Al-Imam Syafi'i walaupun sesaat. Namun kata Syekh namun hal ini tidak kita pilih kenapa? Karena bisa menjadikan seorang bermudah-mudahan. Saya duduk di masjid lah, sambil nunggu sholat saya niat itikaf lah. Selesai, ya. Dia demikian, ini demikian. Sehingga untuk menghindari hal yang demikian, sehari sama semalam. Dimulai dari huruf syams sampai dengan huruf syams hari yang akan datang. Ini itikaf. Namun yang paling afdol 10 akhir bulan Ramadan. Ini tentang waktu itikaf dan di sana tentang tasyudur rihal itu pembahasan sebenarnya dalam akhir dari bab ini Namun waktu tidak memungkinkan Ini mudah-mudahan yang mudah kita sampaikan di dalam babul etikaf Mudah-mudahan antum bisa melengkapinya Dengan mencari di kaset-kaset yang sudah ada mungkin dari para asatidah yang lainnya mengenai tentang etikaf sehingga sebelum antum masuk ke dalam amalan etikaf betul-betul sudah menguasai ilmu tentang etikaf apa yang hendaknya dilakukan apa yang hendaknya ditinggalkan dan apa yang disunahkan di sana dan apa yang menjadikan lebih afdol itikaf antum. Ini demikian mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat tidak lain sekedar murojaah dan sedikit fawaid yang kita ambil dari pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalal utsaimin mudah-mudahan menjadi nilai kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangan dan kekeliruan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.